السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين kita masih dalam pembahasan Al-Qaeda bahasanya ad-dinu mabniun ala al-masalihi wa fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi bahasanya agama itu di atas prinsip menarik maslahah dan menolak madarat. Seluruh apa yang diperintahkan di dalam agama ini berarti mengandung maslahah dan seluruh apa yang dilarang dalam agama ini seluruhnya mengandung mafsadah. Nah, selanjutnya qala rahimallahu taala qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala wa idza ta'ammalta al-hikmata al-bahirata في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترف عقول العقلاء لو اجتمعت وكان على أكمل عقل عقل رجل واحد منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنهما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحجة والمحتج له والدليل والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها lakafa biha burhanan wa syahidan ala annaha min indillahi ta'ala <clears throat> Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan apabila engkau memperhatikan hikmah yang begitu indah, begitu memukau fi hadzal dinil qayyim pada agama yang lurus ini wal millatil hanifiyyati dan agama Al-Hanifiyah yakni yang jauh dari kesyirikan kesesatan Al-Hanifiyah yakni lurus jauh dari kebengkokan kecenderungan kepada kesesatan dan kesyirikan wa syariatil Muhammadiyah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW allati la tanalul ibaratu kama yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kesempurnaannya ya, tidak bisa diungkapkan dicapai dengan kata-kata kesempurnaannya wala yudrikul wasfu husnaha demikian pula pensifatan itu tidak bisa menggapai keindahannya ya, jadi apa yang disebutkan diungkapkan dengan kata-kata maka syariat itu lebih indah dari ungkapan itu kalau disifatkan dengan sifat maka dia lebih lebih dari yang disifatkan tersebut. Nah, wala tak tarihu uqulul uqala'i law ijtama'at wa ala akmali aqli rajulin wahidin minhum fawqaha dan tidak tertandingi oleh akalnya para cendekia walaupun mereka semua berkumpul dan semuanya itu memiliki akal orang yang paling cerdas di antara manusia ya, seandainya semua orang-orang yang berakal itu mereka berkumpul dan semuanya itu pada puncak kecerdasan manusia, maka itu tidak bisa menandingi. Nah, tidak bisa menandingi syariat ini. Nah, wa hasbul uqulil kamilatil fadilati an adrakat husnaha. Keindahannya itu enam terbaca sebatas kesempurnaan akal dan keutamaan akal tersebut semakin sempurna semakin utama akal tersebut maka dia akan semakin menyaksikan keindahan syariat tersebut sehingga orang yang tidak berakal, orang yang tidak belajar, mereka tidak akan menyadari keindahan syarat tersebut sehingga mereka tidak menganggap dan tidak merasa peduli, tidak merasa butuh untuk mencarinya. Tetapi semakin berakal seorang, maka dia semakin mencari, semakin menggali syariat ini. Nam, Wa syahidat demikian pula semakin sempurna, semakin utama akal tersebut, dia akan menyaksikan akan mempersaksikan kesempurnaan syariat tersebut wa annahuma tarakal alima syari'atun akmalu minha wal a'zamu wal ajal dan bahwasanya tidaklah mengetuk yakni terlintas di dalam pikiran seorang alim satu syariat pun yang lebih sempurna dari darinya dari syariat Islam wal a'zamu wal ajal dan tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia dari syariat Islam ini fa fiha syahidu wal masyhudu lahu maka padanya terdapat syahid dan terdapat saksi dan yang dipersaksikan untuknya wal hujjatu wal muhtajju terdapat hujjah dan yang dibela yang dibela dengan hujjah tersebut wad dalil wal burhan terdapat dalil dan bukti walau lam ya'ti rasul bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan ala annah min indillahi ta'ala Dan seandainya Rasul SAW tidak mendatangkan burhan atasnya, yakni tidak membawa berbagai macam mukjizat untuk mengokohkan agama yang beliau bawa ini, maka nam itu telah mencukupi agama dengan syariat yang sempurna itu telah mencukupi sebagai bukti dan sebagai saksi bahwasanya itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW cuma membawa syariat yang mulia ini, tanpa kemudian beliau mendatangkan berbagai macam mujizat yakni seperti membelah bulan kemudian mujizat-mujizat yang lainnya maka seorang yang memperhatikan kesempurnaan syariat ini mereka akan yakin bahwasanya ini pasti datang dari si Allah Subhanahu wa taala bukan karangan dari manusia. 6. Wa kulluha syahidun lillahi bikamalil ilmi. Dan semuanya itu mempersaksikan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmu. Allah maha sempurna ilmunya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamalil hikmati. Dan Allah maha sempurna hikmahnya. Wa sa'ati rahmati. Demikian pula sangat luas rahmatnya. Wal birri dan kebaikan. Wal ihsani dan kebajikannya. Wal ihatati bil ghabi wa syahadati. Dan begitu sempurna pencakupan Allah subhanahu wa ta'ala. Liputan Allah subhanahu wa ta'ala. terhadap seluruh perkara yang gaib maupun perkara yang bisa disaksikan. Wal ilmi bil mabadi'i wal aqab wal awaqib dan sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang permulaan dan tentang akhir sesuatu. Tentang segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana awalnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana kesudahannya. Wa annaha min a'dhami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'ibadihi dan bahwasanya itu merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Agama yang sempurna ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan untuk hamba-hambanya. Fama an'ama 'ala 'ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha. Maka tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah mereka kepada agama ini. Wa ja'alahum min ahliha dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk pemeluknya, termasuk orang yang memeluk agama ini. Wa mimmanin wa mimmanil wa laha wartadaha lahum dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka untuk beragama tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ridha nah terhadap agama tersebut kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an wal Hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin yang mana mereka sebelumnya dalam keadaan dalam kesesatan yang nyata. Tsumma atala al-kalamu rahimallahu taala. Kemudian enam beliau berbicara dengan panjang lebar dalam pembahasan hal ini. Tsumma atala al-kalama. Naam, sini kalama rahimallahu taala karena dia maf'ulun bi. Baik, barakallahu fikum. Ya, dan ini juga merupakan kaidah yang sangat penting bahwasanya harus kita ketahui agama ini dibangun di atas enam al-masalih yakni di dalam mendapatkannya Demikian pula dibangun di atas prinsip menolak dari kemadaratan. Hospital ada? Kampus. Naam. Ya, jadi ad-dinu mabniun alal masalih. Agama ini dibangun di atas al-masalih wal manafi, kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat. Fa kullu syai'in amarahu Allah taala fi manfaat. Maka segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu mengandung manfaat wa kullu nam wa kullu syai'in haramahullahu nam fihi madarah dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka badannya terdapat madarat terdapat madarat nam ha wa hadza fi kulli zamanin wa makanin ila yaumil qiyamah dan hal ini ini adalah pada setiap zaman pada setiap tempat sampai hari kiamat ya jadi kayak misalnya syariat memakai hijab menutup aurat itu bukan cuma bermanfaat di Arab, tetapi juga bermanfaat di mana saja dan kapan saja. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Khamar, demikian pula tidak cuma nam madaratnya itu di masa di masa Rasulullah saja, tetapi sampai kapanpun dimanapun tetap itu akan mendatangkan madarat. Naam. Dan kaidah ini adalah hadirun, naam dibangun di atas banyak dalil, ya, dibangun di atas banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan <clears throat> wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan dan memberikan kepada karib kerabat, yakni memberikan kebaikan kepada karib kerabat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari kekejian dan kemungkaran serta melampaui batas kezaliman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas al-masalih, yakni menarik manfaat dan dar ilma fasid dan menolak mafsadah. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai puncak manfaat bagi manusia. Sehingga seluruh apa yang beliau bawa itu semuanya mendatangkan manfaat. Demikian pula seluruh yang beliau larang itu berarti akan mendatangkan motorot karena diutusnya beliau itu adalah rahmat bagi bagi seluruh umat manusia. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Nikmati wa Islam Nah, bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan <clears throat> bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku ya, atau aku sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Allah sempurnakan nikmatnya. Nah, dalam agama ini sehingga agama ini mendatangkan kebaikan dan menolak berbagai macam atau seluruh kejelekan. Demikian pula dalam hadis Nabi Abi Sa'id di dalam Sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wala dirar ya tidak ada kemadaratan wala dirar dan demikian pula ad-dirar sebagian para ulama menjelaskan dirar itu adalah membalas kejelekan itu doror itu adalah kejelekan seorang melakukan kejelekan buat orang lain namanya doror ya kemudian ketika dibalas dengan kejelekan itu adalah diror maka ini di, dicegah di dalam agama tidak boleh seorang itu nam melakukan kejelekan mendatangkan kejelekan, kerusakan, kemudian juga dibalas dengan kerusakan. Enam, dibalas dengan kerusakan. Baik. <clears throat> Ini diantara dalil-dalil. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani rahimallahu taala enam beliau mensahihkan hadis ini. Enam. <clears throat> Kemudian yang perlu kita ketahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka yuqassimuna al-masalih ila satu aksam ya. Jadi al masalih itu ada tiga pembagian yang harus kita ketahui. Nah, al masalih itu ada tiga. Nah, al masalih kemaslahatan-kemaslahatan itu ada tiga. Nah, yang pertama adalah al masalih ad-daruriyah al-masalih ad-daruriyah. Apa itu? Hiya allati la budda minha fi qiyamil masalihid din wa wad dunya wa hiya yashtamilu hifdhid daruratil khams allati ittafaqat asy-syara'i'u ala hifdhiha. Masalih ad-daruriyah ya. Adapun secara definisinya dia adalah allati la budda minha fi qiyamil masalihid din wa wad dunya. Adalah Naam, allati la budda minha. fi qiyami masarid dunya dunia waddin. Nah, al-masalih yang pertama, kemaslahatan yang pertama adalah al-masalih ad-daruriyah Alati la budda minha fi qiyamil masalih dunia waddin. Ya. Kemaslahatan yang doruri. Apa maksudnya doruri? Yakni tidak bisa tidak. Alati la budda minha. Yang mesti harus ada ya, untuk menegakkan kemaslahatan dunia dan agama. Yakni kemaslahatan dunia apa? Hidup. Kalau nggak dilakukan mati. Ya, ini darurat berarti. Ya. Kalau tidak, dilakukan akan menimbulkan enam madorot yang enam berat ya, akan menimbulkan madorot maka ini dikatakan daruri. Enam. dan perinciannya ya, wahya yashmulu hafiz daruriyatil khams. Ya, ini kita akan mengenal di dalam ilmu kaidah yakni ad-daruriyatil khams. Enam. Alat ittafaqat asy-syara'i'u ala hifdhiha yang mana seluruh syariat seluruh syariat agama itu bersepakat bahwasanya agama nam Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam rangka nam untuk menjaga dorir doruriyatul khams doruriyatul khams lima perkara darurat nam yakni ya, masalah dunia dan akhirat ini meliputi nam ya, meliputi yang pertama adalah hifdzuddin. Naam. Kemudian yang kedua adalah hifdzul aql. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal. nafs ini yang dinamakan ad-daruriyatul khams Nah, baik. Ini yang pertama. Ya. Pembagian al-masalih yang pertama adalah al-masalih ad-daruriyah. Kemaslahatan yang doruri, kemaslahatan yang tidak bisa ditinggalkan. Harus ada, ya. Yakni dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia, ya. Atau dalam rangka menjaga daruriyatul khams, ya. lima perkara yang darurat. Yang pertama hifdzuddin, ya untuk menjaga agama ini. Seperti enam disyariatkannya ad-da'wah ilallah. Ya, Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ud'u ila sabili rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu. Ya. Demikian pula disyariatkannya al-jihad. Ini juga dalam rangka menjaga agama, disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalam rangka apa? Menjaga agama. Karena kalau sampai agama itu tidak terjaga, kemudian manusia hidup dalam keadaan tidak beragama, maka binasa semuanya. Ya, celaka dunia mereka dan akhirat mereka. Ya, karena kebaikan itu hanya ada di dalam agama, ya, dalam mempelajari dan dalam mengamalkan agama. nah mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan dasar dari kebaikan itu Allah pahamkan tentang agamanya dan orang yang paham tentang agamanya maka dia akan mengamalkannya. 6. Kemudian hafzul akal, ya. Hafzul akal. Contohnya yakni Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Dan merangka apa? Menjaga akal. Ya. Menjaga akal. Karena kalau akal itu 6 tiap hari diminumi dengan khamar maka akal itu akan menjadi rusak. Ya, akal itu menjadi rusak sehingga disyariatkannya, diharamkannya yakni khamar itu dalam rangka menjaga akal. Naam. <clears throat> Sehingga barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara tersebut ada sanksinya, ada hukumannya. Kemudian, enam hifdzul mal dalam rangka menjaga harta, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala melarang mencuri, ya. Mencuri larang, dilarang, haram. Nah, dalam rangka Menjaga harta. Nah, harta-harta kaum muslimin ya, wajib dilindungi, wajib dijaga. Nah, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan dan akhirat mereka. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang at-tabdzir, ya. Mubazir, yakni menghambur-hamburkan harta. Ini juga dalam rangka menjaga kemaslahatan, ya, menjaga kemaslahatan seorang hamba yang menjaga hartanya. Kemudian hifdzun nafs. Nah, menjaga hifdzun nafs, yakni menjaga jiwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-qatl. Diharamkan pembunuhan, ya, orang yang membunuh. Naam. Di sana ada syariat qisas, ya, harus di naam sesuaikan hukumannya. Orang yang membunuh, naam dia kemudian mendapatkan hukuman sesuai dengan dosa yang tersebut. Naam. Ya, orang yang membunuh, naam kemudian ada hukuman qisas baginya, maka ini juga dalam rangka menjaga jiwa. Demikian pula hifdzul ardh Arti ini kehormatan. Al-ardu kehormatan. Hafdul ardi dalam rangka menjaga kehormatan. Yakni diharamkannya zina. Ya. diharamkannya zina. Nah, ya, kalau di mana-mana orang berzina maka tidak ada lagi kehormatan. Sehingga nah, ini adalah kemaslahatan yang doruri yang tidak bisa tidak. Ya, kemaslahatan yang doruri. Nah, dan ini adalah didahulukan dari dari semua kemaslahatan, didahulukan dari semua kemaslahatan. Nah, Demikian pula dalam rangka menjaga al-arq yakni diharamkannya al-qadzf ya, menuduh saudaranya tanpa tanpa bukti. Nah, ini juga termasuk nah daruriyatul khams ya, perkara yang daruri yang tidak bisa di, ditinggalkan ya, sehingga Allah mensyariatkan orang yang mengqadzf dengan keadaan tidak mendatangkan empat orang saksi maka dicambuk 80 kali ya, tidak diterima syahadatnya dan dia ditetapkan sebagai orang yang fasik. Ini yang pertama ya al-masalih ad dururiyah Kemudian yang kedua adalah al-masalih Enam. Yang kedua adalah al-hajiyah. Al-masalih al-hajiyah. Kemaslahatan yang di bawahnya doruri, yakni hajah. Hajah itu Artinya apa? Perlu. Ya, ini kalau nggak terwujud, waduh repot. Nah, ya. Ini al aja. Kalau doruri ini kalau nggak terwujud, waduh bisa mati, bisa celaka. Ya, bisa putus tangannya. Ya, bisa habis hartanya. Enam, bisa murtad. Ya, ini doruri, tidak bisa, tidak mesti harus ter, terwujud. Tapi kalau ini al-masalih al ya. Apa itu? Enam, hiyal masalih allati allati yahtaju ilaiha ويحتاج إليها نعم معنى تحتاج إليها لأجل توسعة لأجل توسعة wa al-kalli Nah, baik. Al-masalih al-hajiyah allati tuftaju ilaiha li ajli tawsi'ah wa raf'i li kulli ma yuaddi ilal haraji wal masyaqqati. Ya, al-masalih al-hajiyah kemaslahatan yang sifatnya kebutuhan, ya, al-hajiyah, hajah dari al-hajah butuh. Yakni apa? Allati tuftaju ilaiha li ajli tawsi'ah yakni yang dibutuhkan dalam rangka untuk melonggarkan ya, dan mengangkat seluruh atau menyingkirkan seluruh apa yang bisa membawa kepada keberatan dan kerepotan. Ya. Kerepotan dan kesulitan. Ya. Sekali lagi, eh, ya, al masoleh al-hajiyah adalah yang dibutuhkan dalam rangka melonggarkan dan menyingkirkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kerepotan dan kesulitan. Ya, ini adalah al masoleh al-hajiyah. Kenapa butuh ini? Wah, kalau nggak begini repot. Kalau nggak begini, aduh, Susah. Kalau nggak begini, sulit. Nah, ini adalah al-masalih al-hajiyah. Yakni tidak sampai mati. Kalau tidak kalau tidak terwujud bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Paling repot saja. Berat, agak sulit. Ya. Nah, ya, ini adalah al-masalih al-hajiyah. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah rohas al-ibadah. Nah, rukhas al-ibadah. Yakni rukhsah-rukhsah di dalam ibadah, dalam ibadah. Kal iftari lil musafir seperti bolehnya berbuka puasa bagi musafir. Eh, bolehnya berbuka puasa bagi musafir wal marid, demikian pula orang yang sakit, eh. Demikian pula wal qasr fi salati lil musafir. Demikian pula bolehnya mengqasar salat bagi musafir. Naam. ini enam adalah al-masalih al-hajiyah Ya. Jadi kenapa di dalam agama disyariatkan atau diperbolehkan untuk mengkosor sholat bagi orang yang musafir? Ya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan. Eh, tapi maslahat ini sifatnya haji ya. ya. Yakni kalau saya musafir demikian pula berpuasa, kenapa boleh berbuka? Nah, ya karena terdapat kemaslahatan. Ya, karena kalau tidak berbuka, musafir yang dalam keadaan berpuasa akan berat. Ya, karena musafir ini butuh tenaga. Ya, kalau puasa tenaganya berkurang. Demikian pula orang sakit. Orang sakit lemah kekuatannya sehingga enam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan diperbolehkannya mengkasar salat, demikian pula menjamak salat. Ini termasuk enam al-masalih al-hajiyah. Jadi agama dibangun di atas enam enam perkara untuk mendatangkan kemaslahatan, ya, baik kemaslahatan durriyah maupun kemaslahatan al-hajiyah atau yang ketiga adalah enam al-masalih at-tahsiniyah. Naam. al-masalih at-tahsiniyah yakni kemaslahatan penyempurna ya, kemaslahatan penyempurna Naam Waya Maya dulu. yadlu Naam ila akhdhi bimahasinil akhlak wa makarimil adat Waya ya, ma Tadu'a ila ila akhri bi mahasinil akhlaq wa kama wa makarimil adab Contohnya adalah ikram duyuf rahim Kemudian yang ketiga adalah al-masalih at-tahsiniyah, yakni kemaslahatan penyempurna. Apa itu? Kemaslahatan penyempurna adalah mata tad'u ila akhdhi bi mahasinil akhlaq wa makarimil adat. Apa yang mendorong atau apa yang enam uh, eh, bisa menyebabkan untuk kita mengambil akhlak yang mulia dan kebiasaan yang yang bagus. Ya, mata tad'u ila akhdhi bi mahasinil akhlaq wa makarimil adat apa-apa yang bisa mendorong seseorang untuk berakhlak mulia dan berperangai yang yang indah. Ya, contohnya ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu, wasilaturahim, ya, menyambung silaturahmi, demikian pula takrimud dhufar, memotong kuku. Disyariatkan, jangan disepelekan. Memotong kukunya sunnah. Nah, mencabut bulu ketiak. Nah, ini juga sunnah. Nah, dan ini seorang menjadi lebih sempurna, lebih indah, eh, lebih bagus akhlaknya. Nah, walaupun ya, bukan berarti orang kalau kemudian tidak memotong kukunya terus kalau jalan keberatan tidak, ya. tetapi lebih sempurna kalau dicabut. Ya. Nah, mungkin ya, kalau tidak di apa potong kukunya maka akan repot dan lain-lain akan bawa kotoran. Ya. Walaupun seandainya tidak dipotong seorang tidak menjadi sakit, tidak menjadi kemudian mati dan lain-lain, tetapi kalau dipotong lebih sempurna, lebih indah. Ya dan seterusnya. Ini adalah masalih at-tahsiniyah, ya. Kemaslahatan yang sifatnya menyempurnakan akhlak dan perilaku seseorang. Nah, Wallahu taala alam suhab. Mungkin ini yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Naam, naktabi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.